Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila waalaikumsalam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asr waalaikumsalam waalaikumsalam rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan uh, saya ingin bacakan keterangan tambahan untuk hadis nomor 257 itu tentang uh, Nabi uh, membaca Muawidat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas sebelum tidur. Keterangan tambahan saya bacakan dari buku Ra'u Syekh Al-Albani Al-Fiqhiyah <clears throat> karya Khalid ibn Rashid ibn Muhammad Al-Mash'an <clears throat> biasanya di, eh, ada pembahasan tentang bahasanya di antara pendapat Al-Albani adalah an-nafsu qabla al-qira'ah fi dzikri dan naum. Adalah meniup sebelum membaca untuk zikir ketika Anda tidur. Ya, maka ya, maka ada permasalahan hal yakunu an-nabthu apakah tiupan pada dua telapak tangan itu sebelum membaca muawwidzat ataukah membaca itu sebelum meniup. Dan tentang ini, hal ini terdapat hadis yang telah kita baca di Syam'il Nabi karya At-Tirmidzi yang di sana disebutkan Nabi itu jama'a kafaihi fanafatha fihima wa qara'a. Nabi kumpulkan dua telapak tangannya lantas beliau meniup dan membaca pakai wau wa qara'a ma. Maka tentang hal ini kalau kemudian di buku Ara'u Syekh Al-Albani maka dibawakan riwayat E, jama'a kafaihi Nabi mengumpulkan dua telapak tangannya thumma kemudian nafasa ma. setelah dikumpulkan kemudian ditiup faqara'a lantas Nabi membaca <clears throat> ini diriatkan oleh Al-Bukhari dalam riat yang lain ya jama'a yadaihi Nabi kumpulkan dua telapak tangannya thumma nafasa ma. Kemudian Nabi meniup, summa qara'a kemudian membaca. Nah, kalau di sini pakai summa semua. Itu riwayat Ibnu Hibban. Yeah. Maka tentang hal ini ulama berselisih pendapat apakah didahulukan tiupan daripada membaca ataukah membaca dulu baru niup. Ikhtalafu fi dzalika ala qaulain. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Al-qaul al-awwal taqdimun nafsi alal qiraah. Ya, yaitu meniup didahulukan daripada membaca. Wa wa qaulu Syekh Al-Albani. Dan ini adalah pendapat Syekh Al-Albani. Dan kemarin kita telah bacakan dari Mawahib Laduniyah ala Syamil Muhammadiyah karya uh, Ibrahim uh, Al-Bajuri al Al-Syafi'i yang intinya adalah uh, beliau penulis Mawahib uh, Al-Aduniyah Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Al-Syafi'i juga dia adalah uh, sepaham atau sama dengan pendapat Al-Albani yaitu meniup dulu baru membaca tentu alasannya dari riwayat yang telah kita kutipkan misalnya riwayat Ibnu Hibban tadi jama'a yadaihi thumma kemudian nafatha thumma qara'a sisi pendalilannya maka hadis ini menjelaskan tentang tatara catatara membaca sarahatan secara gamblang bahasanya anna sunnah yang sesuai dengan sunnah meniup pada dua telapak tangan baru membaca setelah itu diusapkan wahada zahirun jidan dan ini satu hal yang gamblang sekali yaitu terutama pada riwayat Ibnu Hibban thumma nafasa fihima thumma qara'a Ya, eh, dan kemarin juga telah kita uh, bacakan, uh, <clears throat> telah kita pernah sampaikan juga alasan kenapa meniup dulu di antara alasan logika, kenapa meniup dulu baru membaca adalah yuhtamal al asira fi takbirin nafsi alal qira'ah wa dhalika mukhalafati amali sahara, supaya tidak seperti perbuatan para tukang sihir ya, maka supaya tidak menyerupai mereka karena mereka membaca mantra-mantra baru niup ini ya, niup dulu baru membaca Kemudian di antara alasan penguat pendapat Syekh Al-Albani rahimallahu taala bahasanya layat harfarkun tidak ada tidaklah nampak perbedaan yang signifikan antara mendahulukan meniup daripada membaca dengan mendahulukan usapan dengan tangan sebelum membaca. Ya, maka ada kasus lain yang semisal yang bisa diambil pelajaran ya, berkenaan dengan orang sakit maka dibenarkan mengusap dulu baru membaca. Iya, maka ya seperti itu juga meniup dulu baru membaca. Sebagaimana dalam riwayat Aisyah beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idastaka insanun masahahu biyaminihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang sakit maka beliau usap dengan tangan kanannya. Thumakal, kemudian Nabi baru membaca, baru berdoa. arti bas rabban nasi, ishwi anta syafi. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka sebagaimana disyariatkan mengusap sebelum membaca, maka semisal itu pula meniup sebelum membaca. Kemudian pendapat yang kedua adalah takdimul kiroah ala nafsi adalah membaca dulu baru membaca muawidat al-ikhlas falak anas baru ditiupkan di telapak tangan baru diusapkan. Wabihi kola al-Mutahari ini pendapat al-Mutahari yaitu Ibrahim bin Muhammad al-Mutahari. Salah satu ulama Syafi'iyah. Tabaqatus uh, eh, biografi beliau ada di Tabaqatus Syafi'iyah al-Kubra. Demikian juga ini pendapat At-Tibi. <clears throat> Demikian juga itu pendapat Ibnu Hajar yang kemarin juga sudah kita bacakan. Ibnu Hajar berpendapat ya baca dulu baru niup. Wa alaihi fatwa lajnah ada imah. Dan pendapat yang kedua ini yang jadi fatwa para ulama yang duduk di lajnah yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, Syekh Abdul Razak al fifi dan yang lain. Maka Syekh Ibnu Bas pendapatnya adalah niup dulu baru mengusap. Ya, eh, membaca dulu baru ditiupkan. Di antara alasannya adalah ya bahasanya nafasa itu bil kiroah. Nafasa itu bil kiroah. Semacam <clears throat> ya, ada riwayat bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengambil posisi di tempat tidurnya nafatha fi kafaihi bikulhuallahu ahad. Maka Nabi meniup pada dua telapak tangannya bi. Nafasa meniup pada dua telapak tangannya bi kulhuallahu ahad. Maka kata-kata nafasa bi ini menunjukkan bahasanya membaca itu lebih dulu daripada meniup. Kemudian <clears throat> di antara alasan eh, yang lain adalah bahasanya anal maksud usulan nurul kiraah. Bahasanya kalau kita ambil makna dari sisi makna dan maksud maka yang jadi maksud adalah sampainya cahaya dan barokah bacaan. Dan tentu cara hal itu adalah dengan al-Fadl bil qiraah dalam membaca terlebih dahulu. Faidah ya, fa barokatul hasalat barakatul qiraati firiq ketika ada barokah pada bacaan pada air liur nafas fihi baru ditiupkan fawasala ilal jasadi baru kemudian sampai ke badan faada thamaratahu biidnillah maka nanti akan membuahkan buahnya dengan izin Allah taala kemudian alasan yang lain adalah nafsan Nabi bahasanya umumnya tiupan Nabi ketika beliau membacakan pada orang sakit itu dilakukan ya tiupannya itu setelah kiroah dan tidak sebelumnya. Ya, misalnya ya, hadis uh, di, ada hadis dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun adalah kebiasaan Nabi jika ada orang yang sakit min ahli di antara keluarga beliau nafasa alaihi bi maka beliau nafasa bi al muawwidzat ya. demikian dalam hadis yang ada dalam Sahih Muslim Fanafsuka nabi makora'ahu minal mu'awidat. Maka nafasa bi. Ini berarti ya, baca dulu baru ditiupkan. Demikian juga sahabat yang uh, meruqyah dengan Al-Fatihah seorang uh, seorang kepala kampung. Maka di sana disebutkan Eh, redaksi hadisnya punya faja'ala yaqra'u bi umil Qur'an. Maka sahabat itu membaca dengan membaca Al-Fatihah wa yajma'u buzaqahu. Setelah membaca dan dia kumpulkan air liurnya. Wa yatfilu lantas dia ludahkan. Kemudian alasan yang lain bahasanya sesuatu itu jika dilakukan untuk satu hal ya, maka dia lebih dulu daripada apa yang jadi maksud maka tiupan itu li ajlil qiraah ya, maka tiupan itu li ajlil kiroah. maka tiupan itu ba'daha setelah membaca la qablaha bukan sebelum membaca Kemudian eh, kesimpulan dari penulis buku Ara'u Syekh Al-Albani al fiqiyah Beliau mengatakan kesimpulannya yang nampak bagiku yang tepat adalah pendapat yang kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahasanya tiupan itu setelah membaca wa al aula wal akthar dan itulah yang lebih utama Ya, dan yang berpendapat demikian lebih banyak. Namun ma'a jawazi taqdimin nafsi. Namun boleh-boleh saja seandainya ada orang yang meniup dulu baru membaca. Ya, beliau kesimpulan itu dengan dilandasi empat alasan. Pertama, an aktsar riwayat fil hadis, mayoritas riwayat hadis menjelaskan bahasanya nafas itu bi. Ini banyak riwayat yang yang banyak versi redaksi yang banyak itu nafasa titik-titik bi. Dan sebagaimana dalam perkataan Aisyah nafasa fi kafaihi bi. Yeah. Ya, maka uh, itu yang dianggap lebih banyak dari riwayatnya lebih banyak dibandingkan riwayat yang menunjukkan bahasanya meniup dulu baru yang tegas menunjukkan meniup baru membaca. Kemudian alasan yang kedua hadis ruqyah dengan Al-Fatihah yang dilakukan oleh sahabat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan, mendiamkan cara yang dilakukan oleh sahabat tersebut dan yang dia lakukan adalah dia, dia baca al uh, al-fatihah dia kumpulkan air liurnya baru kemudian dia ludahkan kemudian alasan yang ketiga bahasanya maksud dari meniup adalah menyampaikan barokah bacaan dan jika demikian maksudnya maka ahsanu idakan yakunu dzalika batal qiraah Ya, ini yang paling pas adalah manakala tiupan itu setelah membaca. Sehingga riwayat yang tegas menunjukkan bahasanya meniup ya, itu lebih dulu daripada membaca sebagaimana riwayat Ibnu Hibban itu tuhmal alal jawaz. Ya, itu dimaknai dengan boleh ma'ana ghairaha aula ada Adapun riwayat yang lain yang tadi dikatakan lebih banyak, lebih dominan, yaitu itu itu yang lebih utama. Maka ini kompromi yang bagus. Ya, bahasanya uh, semuanya terakomodir. Riwayat yang menunjukkan bahasanya uh, membaca dulu baru meniup. Yang ini dinilai lebih banyak. Maka itu yang dijadikan al-asal. Dijadikan sebagai al-aula ada riwayat yang nyata-nyata sahih riwayat Ibnu Hibban ya, yang menegaskan kalau uh, yang sangat tegas menegaskan bahasanya meniup dulu baru uh, membaca itu yuhmal alal jawaz itu dimaknai dengan boleh ya, kemudian kita lanjutkan <clears throat> Sekarang hadis yang ke 268. Iya. Ya. Nah, dari Muhammad ibn Sirin dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum minal laili jika salah satu kalian bangun di waktu malam tatih maka hendaklah dia buka solatnya dengan dua rakaat yang ringan hadis ini juga diatkan oleh muslim Fihi isi hadis ini siapa yang ingin solat di waktu malam setelah dia bangun dari tidur maka adalah dia buka dengan dua rakaat yang ringan. Fa'in nadali dalika karena hal tersebut akan membuat ansyad lahu. Dia lebih semangat dalam mengerjakan sholat lima fihima karena dua rakaat yang ringan tersebut memiliki faedah tardin naum mengusir uh, keinginan untuk tidur wan nuas dan rasa kantuk dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan demikian. Di mawahib uh, eh, ala duniyah disampaikan Nabi buka dua rakaat salatnya bi ini ya, khafifatain ainadban Ya. dan ini satu hal yang hukumnya dianjurkan dan ini adalah mukaddimah untuk salat malamnya Nabi liyadkhula fihi binasyatin wa yaqzatin, supaya Nabi mengerjakan bisa mengerjakan salat malamnya dengan energik dan ya dengan semangat dan dalam keadaan melek fayusanu taqdimuhuma maka dianjurkan mendahulukan dua rakaat yang ringan ini daripada salat malamnya. Sebagaimana dianjurkan e, mendahulukan salat sunnah qobliyah sebelum salat fardu. Ya, kemudian apa hubungan e, hadis ini dengan judul bab? Babnya kan tentang perbuatan Nabi. Sedangkan di sini ada perintah Nabi. Maka munasabahnya adalah inna amrahu bisyai' yaqtadi fi'lahu. Ketika Nabi memerintahkan satu hal, maka itu menunjukkan kalau itu Nabi pun melakukannya dan ditegaskan dalam riwayat yang lain kalau Nabi melakukannya. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'abdur Razak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika. Ya, di riwayat yang lain kita jumpai bahasanya ini juga adalah perbuatan Nabi. Kemudian dari Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Beliau mengatakan la'armuqanna salatan nabi. Aku akan memperhatikan dengan seksama salatnya Nabi. Diambil kata-kata ar, uh, aramku. Aramku itu maknanya adalah an-nadar ila syai' ala wajil muraqabah. Memandangi sesuatu dengan mengawasinya. maka satu ataba tahu maka aku kemudian menjadikan atabah sebagai bantal ya, atabah maknanya adalah adarajah alati yuta alaiha ya, bahasa apa unda-undaan ya, yang diinjak untuk masuk satu pintu maka boleh jadi e, pintunya lebih di atas, bawahnya ada undang-undangannya. Ini daroja. E, apa bahasa Indonesianya unda-undaan ya? Nah, maka semsi di al-asr itu kan ada undang-undangannya. Nah, atabahnya itu undang-undangannya. <clears throat> nah, aku jadikan itu sebagai bantal. Aku jadikan atabah itu sebagai bantal. Ya, berarti ya e, bawahnya lagi tentu lantai. Ya, berarti ini ada lantai, kemudian ada gunduan sebelum masuk ke pintu. <clears throat> nah, gunduan itu jadikan sebagai bantal. Atau e, eh, tahu Fustat artinya kemah atau tenda, tenda besar. Maka au di sini syakun menarawi ya, adalah keraguan-keraguan dari perawi. Namun dan yang lebih tepat adalah yang kedua. Ini bahasanya beliau menjadikan atabah fustotnya Nabi sebagai bantal. Artinya ini Nabi dalam kondisi safar. Ini. Ya maka kemudian dia bisa melihat sholatnya Nabi di dalam tenda. Dan ini satu hal yang tidak mungkin dilakukan ketika Nabi di rumah. Fasolah lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dua rakaat yang ringan, kemudian sholat dua rakaat yang panjang, kemudian dua rakaat panjang, kemudian dua rakaat panjang, Ini panjang tiga kali berarti enam. Thumma sholat rakaat ini, kemudian sholat dua rakaat lagi delapan. Wahuma dan dua rakaat ini agak pendek dibandingkan sebelum sebelumnya. Kemudian beliau sholat dua rakaat, sepuluh. Dan ini lebih pendek daripada sebelumnya. Thumma kemudian beliau salat rakaat ini dua peti dua belas, dua rakaat. Dan itu lebih pendek daripada sebelumnya. Eh. Oh. Summa sholat ini kemudian sholat dua rakaat yang itu lebih pendek. Summa autara kemudian beliau berwitir. Fadalika itulah dua tiga belas rakaat yang Nabi lakukan. Catatan kaki hadis ini juga dihatkan oleh Muslim. E, penjelasannya la armuqanna salatan nabi. Aku akan mengawasi e, mengintai salatnya Nabi. Maka di sini kita jumpai semangat sahabat untuk mengetahui contoh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dalam qiyamul lail. Fustat artinya khaimah tenda. Maka ini menunjukkan bahasanya pengintaian yang dilakukan oleh sahabat terhadap salatnya Nabi lam yakun fil hadar. Ini tidak dilakukan ketika Nabi mukim di Madinah. Namun ini terjadi ketika safar dan Nabi tidak disertai satupun istrinya. Wa ila kalau itu di rumah dan di dalam itu ada istri Nabi tentu tidak bisa ngintai. Dan tentu Zaid radallahu taala anhu tidak akan melakukan hal itu. Ya, kemudian Nabi sholat dua rakaat yang ringan. Dua rakaat ini itulah yang disebutkan di hadis Abu Hurairah. Maka kalau di hadis Abu Hurairah sebelumnya itu berupa perintah, kalau di hadis ini eh, di siapa? Zaid ibn Khadid al-Juhani berupa perbuatan Nabi. Kemudian Nabi sholat dua rakaat yang panjang, dua eh, yang panjang, yang panjang. Oh, maka ini maksud eh, penjelasan untuk dua rakaat tersebut. Dua rakaat yang panjang, yang panjang, yang panjang. Beliau ulang-ulang sampai tiga kali. Mubayyinnya untuk menjelaskan panjangnya dua rakaat itu. Maka adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan salat malamnya, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wahatani rokatani dan dua rokaat yang pertama ini adalah atwalu mayakunu minhu. Adalah rokaat yang paling panjang yang Nabi lakukan di salat malam. Kemudian dua rokaat yang lebih pendek. Kemudian dua rokaat yang lebih pendek. Di enam. Semua rokaat ini kemudian dua rokaat yang lebih pendek. Delapan thumma ini kemudian dua rakaat yang lebih pendek sepuluh thumma autara setelah sepuluh autara kemudian beliau berwitir fadhalika maka itulah tiga belas rakaat maka ini menunjukkan bahasanya panjangnya salat Nabi itu yabda'u Ya, kemudian uh, itu mulai yakilu berkurang wayang kos dan berkurang di dua rakaat berikutnya dan di dua rakaat berikutnya. Maka Zaid Ibn Khalil Al-Juhani radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahasanya Nabi salat malam sebanyak 13 rakaat. Dimulai dengan dua rakaat yang ringan. Ya. Dan telah lewat hadis yang semisal dari Ibnu Abbas. Eh, bagaimanakah kompromi antara hadis ini 13 rakaat yang ini riwayat Zaid ibn Khalid al-Juhani tambah ditambah Ibn Abbas dengan perkataan Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11. Maka riwayat Aisyah 11, riwayat Ibn Abbas dan Zaid ibn Khalid al-Juhani 13. Maka ada yang mengkompromikan sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Razak hafizallahu taala di sini bahasanya 11 rakaat itu tanpa menghitung ya, tanpa menghitung dua rakaat yang ringan. Kalau dua rakaat yang ringan dihitung jadinya 13. Ya tentang dua rakaat yang ringan di hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani di mawahib uh, ala dunia disampaikan wa inna ma khaffafa fihima Nabi kerjakan itu dengan ringan atau cepat karena keduanya adalah setelah malas sebagai dampak dari tidur. Nah, kemudian uh, hadis selanjutnya dari Abi Salamah ibn Abdurrahman. Sehingga dia mengkabarkan kalau beliau bertanya kepada Aisyah radhiallahu anha, bagaimanakah salatnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Pertanyaannya di bulan Ramadan, jawabannya Ramadan dan di luar Ramadan. Artinya jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan. Ini, jawabannya lebih dari apa yang ditanyakan. Maka terkadang ketika orang itu bertanya, maka jawabannya kita berikan jawaban yang lebih panjang daripada yang dia minta karena dirasa itulah yang uh, atau untuk memberi faedah. Maka Aisyah mengatakan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi dalam bulan Ramadan tidak pula di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Yusali arba'an, Nabi salat 4 rakaat. Janganlah kau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya. Kemudian salat 4 rakaat, jangan kau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya kemudian Nabi salat tiga rakaat Aisyah mengatakan wahai Rasulullah apakah engkau tidur sebelum berwitir ya, maka Nabi mengatakan wahai Aisyah sesungguhnya dua mataku itu tidur namun hatiku tidak tidur hadis ini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim serta At-Tirmidzi di jami'nya ya, penjelasannya Eh, tidak lebih dari 11 rakaat. Maka di sini Bunda Aisyah tidak menghitung dua rakaat ringan yang Nabi lakukan yang Nabi pakai untuk membuka qiyamul lailnya. Yeah. Lianna salat karena beliau e, eh, Ibnu Aisyah merinci dengan mengatakan Nabi salat empat rakaat dan seterusnya. Oleh karena itu sebelas rakaat ini layu'ar tidaklah bertentangan dengan riwayat yang lewat bahasanya Nabi sholat 13 rakaat. Kemudian Nabi sholat 4 rakaat yang kau tanyakan panjangnya. Yeah. Kemudian empat rakaat berikutnya jangan kau tanyakan, tanyakan bagus dan panjangnya. Namun empat rakaat yang kedua itu lebih pendek daripada empat rakaat yang pertama sebagaimana dijelaskan dalam hadis Zaid ibn Khalid al-Juhani di mana eh, beliau mengatakan wahuma dan keduanya adalah dunal lataini qablahuma itu lebih pendek pada sebelumnya kemudian mataku tidur namun hatiku tidak tidur artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun namat meskipun tidur dua matanya namun hati beliau mustaiqidhun tetap dalam kondisi terjaga. Dan empat rakaat yang dimaksudkan dengan empat rakaat di sini yang tepat bukan empat rakaat sekaligus, namun dua rakaat salam dan dua rakaat salam. Dan dua rakaat salam, dua rakaat salam itu bisa disebut empat rakaat dan ada dalilnya. Dari mana apa dalil dua Rokaat salam dan rokaat salam itu disebut empat rokaat. Dalilnya hadis. Ketika Nabi jumpai setelah beliau selesai sholat subuh, ada satu sahabat yang sholat dua rokaat. Nabi jumpai dia sholat subuh bersama Nabi. Setelah Nabi selesai salam, dia berdiri tambah dua rokaat. Maka sahabat tersebut Nabi datangi, kemudian Nabi mengatakan eh, atau asubha arba'an hmm. eh, apakah engkau salat subuh empat rakaat padahal Nabi tahu eh, dua rakaat yang kedua itu setelah salam hmm. padahal dua rakaat yang kedua yang dilakukan oleh sahabat ini setelah salam dari salat subuh jamaah bersama Nabi. Namun Nabi katakan atusalliya subha arba'an. Apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Ya, maka hadis ini teguran Nabi ini dalil bahasanya dua rakaat kemudian e, langsung di setelah salam dan langsung dilanjut dengan dua rakaat itu boleh disebut empat rakaat. Ya, itu boleh disebut dengan sebutan empat rakaat. Meskipun nanti sahabat tadi mengatakan yang ditegur, apakah engkau sholat subuh empat rakaat? Yang mengatakan bahasanya dua rakaat yang dia kerjakan setelah selesai sholat subuh itu kodok untuk kopliyah subuh yang tadi belum sempat beliau kerjakan dan mendengar jawaban itu Nabi mendiamkannya. Ya, maka dua rakaat salam, kemudian dua rakaat salam dengan jeda yang sedikit itu bisa dan boleh disebut dengan sebutan empat rakaat. Ada juga yang menjelaskan kalau di sini di Mauhib Latunia Yusali arba'an maksudnya adalah salam setiap dua, dua rakaat. Kenapa dimaknai demikian? Supaya selaras dengan hadis Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Namun di e, dua rakaat e, dua kali itu disebut empat litakarubihima karena mirip alasannya karena mirip tulan wahusna panjangnya dan bagusnya bukan karena dia satu takbiratul ihram dan satu salam ini di sini dijelaskan demikian dan penjelasan yang lebih bagus yang Eh, tadi saya sampaikan karena dua rakaat dan selesai salam kemudian lanjut dengan dua rakaat itu bisa disebut empat. Ini berdasarkan hadis teguran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang yang habis selesai sholat subuh langsung sholat dua rakaat meskipun setelah Nabi tahu e, sebabnya Nabi mengizinkannya dan Nabi tidak menyalahkannya. Kemudian setelah empat rakaat, kemudian janganlah kota, eh, kemudian setelah itu empat rakaat, kemudian thumma yusalli salasan, kemudian Nabi sholat tiga rakaat. Di sini untuk yang tiga rakaat Aisyah tidak mengatakan jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya. Yang disebut dengan eh, jangan kau tanyakan panjangnya dan bagusnya cuma empat dan empat. Empat pertama dan empat yang kedua. Untuk yang tiga tidak dikatakan jangkau tanyakan bagusnya dan e, bagusnya dan panjangnya. Nah ini isaratun ila annahu khafafaha. Maka ini isyarat dari Bunda Aisyah bahasanya tiga rakaat itu tiga rakaat yang ringan. Tiga rakaat yang cepat yang tidak terlalu lama. Dan zahir hadis tiga rakaat ini menunjukkan kalau tiga rakaat tersebut dengan min wahid dengan satu ucapan salam. Ya dan ya, witir tiga rakaat itu satu salam itu boleh bahkan wajib menurut Imam Abu Hanifah. Ya, akan tetapi seandainya witir tiga rakaat itu dengan dua salam itulah yang afdal ingdana masyar syafi'iyah itu yang lebih afdal menurut Syafi'iyah. Kalau Abu Hanifah wajib. Ya, kalau Syafi'iyah boleh. Ya, boleh tiga rakaat sekaligus. Namun afdal dipecah jadi dua dan satu. Pemutaayanun ingdal malikiyah. Dan sebuah keniscayaan menurut malikiyah. Kalau malikiyah wajib dipecah. Ya. Ya, kalau malikiyah wajib dipecah. Witir tiga rakaat itu wajib dua satu. Ya. Kalau Imam Abu Hanifah wajib satu salam. Dan kalau Syafi'iyah nih, ya, afdal dipecah dua satu. Namun kalau saja tiga rakaat satu salam juga tidak mengapa boleh. Dan yang tepat adalah pendapat Syafi'iyah dalam masalah ini. Biasanya witir tiga rokat itu bisa dilakukan dengan dua, dua satu dan bisa tiga sekaligus. Ya demikian kita lanjutkan batal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca <clears throat> dan mentelaah eh, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam buku dalam Syambil Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Aisyah ibn Saurah at tirmidhi Rahimullahu rahmatan wasi'ah. Hadis selanjutnya hadis yang ke-271 dari Urwah ibn Zubair dari Aisyah radhiallahu anha senya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yusalli minal laili salat di waktu malam <clears throat> salat di waktu malam sebanyak sebelas rakaat dan beliau berwitir dengan satu rakaat maka jika beliau telah selesai dengan satu rakaat witirnya beliau berbaring dengan miring ke kanan di sini juga diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang lain semakna dari Malik dari Ibn Syihab nahwahu dengan redaksi yang semisal. Maka hadis ini dibawakan oleh At-Tirmidzi dari tiga jalur. Kenapa tiga jalur? Karena tadi di hadis yang kedua ada hak tahwil, berarti ada dua sanad. Semuanya dari Imam Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, Ibn Zubair, dari Aisyah yang isinya semakna dengan hadis yang lewat bahasanya Nabi sholat malam sebanyak 11 rakaat. Dan sebagian ulama memberikan latifah penjelasan yang unik yaitu jumlah rakaat sholatnya Nabi di waktu malam itu sama dengan jumlah rakaat sholat fardu di siang hari yaitu sama dengan total duhur asal dan maghrib Hada demikian waqat rawan Bukhari dan diatkan oleh Bukhari dan yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyampaikan bahasanya salat malam itu dua rakaat salam dua rakaat salam maka jika salah satu kalian khawatir tibanya waktu subuh maka adalah dia salat satu rakaat sebagai witir untuk salat yang telah dia lakukan wahada dan hadis ini bersifat mutlak tidak membatasi maksimal sholat malam. Maka ini menunjukkan bahasanya sholat malam tidak diikat dengan bilangan tertentu. Tidak ada angka maksimal ya, untuk sholat malam. Meskipun ya, bilangan yang Nabi rutinkan itulah yang lebih baik dan lebih sempurna. Lakin nahakan tapi itu tidaklah menunjukkan terlarangnya lebih dari itu. Itu lebih dari 11 atau lebih dari 13. Kemudian jika Nabi telah selesai dari sholatnya, sholat witirnya, maka beliau tidur miring ke kanan. Artinya jika Nabi telah selesai dari sholat witir yang satu rakaat, Nabi tidur dengan miring ke kanan. Tentang red ini dikomentar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Adapun red Muslim dari jalur Malik, dari Zuhri, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah. Bahasanya Nabi itu berbaring setelah witir maka riat ini diselisihi oleh murid-murid Az-Zuhri yang lain. Catatan kaki yaitu semisal Syu'b, Syu'aib dari Zuhri yang juga dilihatkan oleh Bukhari dari Urwah. Semua mereka selain Ibnu Syihab eh, apa selain Imam Malik semua mereka menyebutkan bahwasanya berbaring itu setelah qobliyah subuh maka yang uh, eh, bahasanya lebih berbaik setelah qabliyah subuh itulah al-mahfuz, itulah yang sahih. Itulah yang sahih. Ya, maka riwayat yang riwayat ini riwayat ini yang mengatakan uh, tidur miring ke kanannya itu setelah witir itu riwayat yang ya, yang sad kebalikan dari mahfuz. La menihtaja bihi dan tidaklah tepat orang yang berujah dengan riwayat ini untuk mengatakan tarki ya, tidak adanya anjuran untuk berbaring setelah selesai qobliyah subuh. Kenapa? Karena riwayat yang dia pakai adalah saat Dalam hal ini tadi Zuhri punya banyak murid eh, hanya Nah, Malik saja Imam Malik yang mengatakan itu berbaringnya setelah witir. Yang lainnya murid Zuhri, yang lainnya mengatakan bahasa yang disampaikan oleh Az-Zuhri, riwayatnya Az-Zuhri gurunya, bahwasanya tidur berbaring itu setelah qobliyah subuh. Kemudian dari Al-Aswad dari Aisyah, Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat di waktu malam sebanyak 9 rakaat. Kemudian hadis yang ke-274 dari Sufyan Thawri dari Al-A'mas dengan redaksi yang semisal hadis sebelumnya. Maka penjelasannya Nabi sholat malam sebanyak 9 rakaat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat-riwayat sebelumnya dan riwayat-riwayat yang lain. Bahasanya Nabi sholat malam sebanyak 11 rakaat atau 13 rakaat. Ya, di antara, cara komprominya adalah karena perbedaannya keadaan. Kadang lebih demikian dan kadang demikian. Kemudian dari Abu Hamzah seorang Ansar dari seorang Bani Abbas ini eh, tidak disebutkan namanya berarti mastur dari Hudzaifah ibn Yaman eh, atau eh, atau Mubaham tidak disebutkan namanya Mubaham kata Hudzaifah ibn Yaman bahasanya beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam Qal Hudzaifah mengatakan, "Falamma dakhala fi salati" Maka tatkala Nabi masuk dalam salat, beliau mengucapkan doa istiftah dengan kalimat Allahu Akbar dzul malakut wal jabarut wal kibriya wal azamah. Kemudian Nabi membaca surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi rukuk ya, dan rukuknya semisal berdirinya. Dalam rukuknya Nabi mengucapkan subhanarabbil azim, subhanarabbil azim dan beliau mengangkat kepalanya dan dan berdiri dan berdirinya nahwan semisal rukuknya dan beliau dan beliau ucapkan saat posisi berdiri yaitu berdiiktidal li rabbil hamdu li rabbil hamdu kemudian beliau bersujud dan sujudnya seperti iktidalnya ketika sujud Nabi mengucapkan subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la kemudian Nabi mengangkat kepalanya dan duduk beliau di antara dua sujud semisal sujudnya dan saat duduk di antara dua sujud Nabi mengucapkan Rabbi firli Rabbi firli ya, kemudian demikian tadi rakaat pertama baca surat Al-Baqarah hatta qara Al-Baqarah di rakaat pertama kemudian baca surat Ali Imran di rakaat kedua ya, dan An-Nisa dan Al-Maidah atau Al-An'am ya, uh, syubah yang ragu-ragu apakah di rakaat berikutnya baca Al-Maidah ataukah Al-An'am. Abu Isa itu At-Tirmidzi mengatakan Abu Hamzah namanya Talha bin Yazid. Sedangkan Abu Jamr Ad-Dubai namanya Nasr ibn Imran. Catatan kaki. Hadis ini juga dilihatkan oleh Abu Dawud. Di sanatnya ada orang yang tidak sebutkan namanya. Yaitu seorang dari Bani Abbas. Dan dalam riwayat atau yalisi untuk hadis ini ada penegasan bahasanya orang itu namanya Silah bin Zufar dan dia siqah maka kesimpulannya sanatnya sahih. Ya. Maka di sini kita jumpai bacaan ya, iftitah, bacaan uh, ruku, bacaan iktidal, bacaan sujud, demikian juga bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, maka ketika iftitah atau Istifta Nabi mengucapkan Allah Akbar dzul malak, malakut wal jabarut wal kebira wal azamah. Maka ini semua adalah sifat-sifat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah pemilik kerajaan, pemilik kebesaran, kebesaran dan keagungan. Malakut diambil kata-kata al-mulk artinya kerajaan, jabarut artinya diambil kata-kata jabar artinya memaksa, ya artinya kehendak Allah lah yang menang. Ini semua orang berkehendak A, Allah berkehendak B, maka kehendak Allah lah yang menang. Maka Allah adalah Al-Malik Al-Jabbar. Ya. Kemudian beliau membaca Al-Baqarah secara utuh. Kemudian ruko dan rukuknya seperti berdirinya. Hada fihi tul ruku'ihi. Maka ini menunjukkan lamanya rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat rukuk beliau mengulang-ulang kalimat subhanarabbil azim berulang-ulang sampai rukuknya mirip-mirip lamanya membaca Al-Baqarah. Takziman dalam rangka mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu karena memang rukuk itu tempat untuk mengagungkan Allah. Maka Nabi panjangkan rukuknya sampai-sampai kurang lebih seperti berdirinya. Kemudian berdiri bangkai e, eh, i'tidal artinya yakni anal i'tidal Iktidal setelah ruko yakifu fihi maka Nabi berdiri padanya tawilan yang lama nahwan minar ruku kurang lebih seperti ruku ya, maka ini sanggahan untuk sebagian ulama yang berpendapat uh, bahwasanya iktidal itu adalah uh, rukun salat yang singkat ini ya, rukun salat yang pendek Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lama iktidalnya. Kemudian beliau mengucapkan Rabbil Hamdu dan seterusnya. Dan ketika sujud Subhanallah Rabbil A'la Nabi ulang-ulang hal itu dalam sujudnya hadat tawil sepanjang itu. Kemudian Syu'ba di syakka fil ma'idah wal an'am Syaka ayu suratain ragu manakah dari dua surat yang disebutkan dalam hadis. Kemudian tentang perkataan Imam Abu Isa At-Tirmidzi, Abu Hamzah dan Abu Jamrah atabihan e, beliau bawakan hal ini untuk memberitahukan adanya perbedaan antara Abu, Abu Hamzah dengan Abu Jamrah karena tulisannya mirip-mirip. Seandainya titiknya dibuang, Ya, Abu Hamzah sama Abu Jamrah itu tidak ada bedanya. Kemudian dari Abu Mutawa, dari Aisyah radhiallahu anha beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ya koma bi ayat Quran membaca satu ayat saja dari Al Quran lailatan semalaman. Fihi isi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menggunakan satu ayat dari Al-Quran selama satu malam. Terdapat dalam musnad Imam Ahmad dari Abu Dhar radhiallahu anhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat lailatan pernah sholat semalam fakoroa dan Nabi hanya membaca satu ayat sampai pagi tiba. Ya, yeah. biha beliau rukuk dengannya dan sujud dengannya yaitu ayat in tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka maka mereka semua adalah hamba-hambamu ya Allah. Wa in lahum jika engkau mengampuni mereka maka sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa lagi zat yang maha bijaksana. Wahada ya dulu maka di sini dalil disyariatkannya dan dibenarkannya mengulang-ulang satu ayat atau satu surat dalam satu rakaat yang sama atau dalam satu malam yang sama. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di miftah dari Sa'adah mengatakan, seandainya manusia mengetahui isi bacaan Al-Quran yang dibaca, bitadabur dengan merenungkannya, maka disampaikan akan sibuk dengan baca Al-Quran dan meninggalkan yang lain. Maka jika seorang itu membaca Al-Quran dengan tafakur memikirkan isinya, hatta marabi ayatin, sampai dia melewati satu ayat yang dia membutuhkan ayat tersebut untuk menyembuhkan hatinya, maka boleh baginya dia ulang-ulang karena ayat tersebut terasa menyentuh hatinya, cocok untuk mengobati hatinya. Maka dia boleh ulang-ulang sampai 100 kali bahkan meskipun sampai semalaman. Karena membaca satu ayat dengan memikirkan isinya dan memahami kandungannya lebih baik daripada membaca Al-Quran khutmah. Khutmah berarti satu kali khatam dari depan sampai akhir tanpa tadabur dan tanpa tafahum berupaya mencari memahami maksudnya dan itu lebih manfaat untuk hati dan lebih mendorong untuk terwujudnya iman dan merasakan manisnya Al-Quran dan inilah tradisi salaf salah satu mereka mengulang-ulang satu ayat sampai subuh tiba kemudian dari Abdullah bin Mas'ud beliau mengatakan aku salat satu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul terus menerus berdiri sampai aku berpikiran untuk melakukan hal yang jelek ada yang tanya, apa yang kau pikirkan? Apa yang kau niatkan? Aku pikiran untuk duduk saja dan meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang ke-278 terdapat redaksi yang semisal. Visi hadis ini menjelaskan lamanya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu malam. Semisal hadis yang lewat hadis Zaid ibn Khalid, hadis Aisyah dan Hudzaifah. Kemudian di antara kandungan hadis ini bahasanya menyelisihi imam itu terhitung perbuatan yang jelek. Oleh karena itu maka Ibnu Mas'ud mengatakan aku berkeinginan berpikiran untuk melakukan hal yang jelek yaitu menyelisihi imam dengan tidak mengikuti imam bahkan meninggalkan imam. Dari Abi Salamah dari Aisyah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu, sambil duduk beliau membaca Al-Fatihah dan surat sambil duduk, maka jika tersisa dari bacaan Al-Quran beliau sekadar kurang lebih 30 atau 40 ayat, Nabi berdiri. Lantas beliau lanjutkan membaca sambil berdiri, kemudian rukuk dan sujud. Dan beliau lakukan di rakaat kedua semisal itu. Di sini juga dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fihi isi hadis ini bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali sholat sambil duduk karena capek, sakit, atau karena faktor usia lanjut atau semacam itu. Yeah. Maka Nabi membaca uh, Al-Fatihah dan sholat sambil duduk. Apa yang beliau baca saat berdiri beliau. Sampai ketika tersisa dari rokaat tersebut seukur 30 atau 40 ayat. Nabi berdiri dan sempurnakan bacaan Al-Qurannya sambil berdiri. Dan rokok dan sujud. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak wajibnya berdiri dalam salat sunnah. Ini tidak wajibnya berdiri dalam salat sunnah. Maka berdiri dalam salat wajib hukumnya wajib dan berdiri dalam salat sunnah hukumnya sunnah. Seandainya orang itu duduk karena capek atau karena ya, yang lain atau karena malas dia ingin sholat sunnah sambil duduk itu tidak mengapa dan dari Abdullah bin Syakik, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah tentang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu salat tatawu atau sunnahnya. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, maka beliau pernah salat dalam satu malam yang panjang sambil berdiri dan pernah juga salat malam dalam satu malam yang panjang sambil duduk. Dan jika Nabi ber, e, membaca sambil berdiri, rakaat dan sujudnya dalam kondisi berdiri. Jika beliau membaca dalam sholatnya sambil duduk, rokok dan sujudnya beliau lakukan sambil duduk. Hadis ini juga dihatkan oleh Muslim. Maka jawaban Ibunda Aisyah dalam riat ini berbeda dengan riat sebelumnya. Kalau riat sebelumnya berdiri e, duduk separuh dan lanjut berdiri. Kalau ini kalau sudah posisi duduk nanti semuanya dalam posisi duduk. Maka eh, Ibnu Hajar mengatakan di kitabnya Fathul Bari, Muslim meriatkan dari Jalal Abdullah bin Sakir dari Aisyah tentang tata cara sholat sunnahnya Nabi. Bahasanya jika Nabi membaca Al-Quran yaitu Al-Fatihah dan surat sambil berdiri, rukuk sujudnya sambil berdiri. Jika beliau membaca sambil duduk, maka rukuk sujudnya sambil duduk. Wahada mahmulan ala halatil al-ula. Maka ini kita maknai adalah kondisi Nabi pertama sebelum beliau semakin sempuh. Jam'an bainal hadithain. Adapun hadis sebelumnya itu menceritakan tentang kondisi Nabi setelah tua. Maka kadang Nabi dalam keadaan duduk, ya, dalam keadaan duduk beliau maka beliau terkadang menggabungkan antara duduk dan berdiri untuk kiroah. Ya, namun jika uh, dan sholatnya seorang sambil duduk itu ganjarannya setengah sholat sambil berdiri. Itu jika tidak ada udur. Jika ada udur karena memang tidak mampu berdiri, maka sholat sambil duduk sama persis ganjarannya dengan sholat sambil berdiri. Akan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkecualikan dari hal itu. Ya. Yeah. Karena sholatnya Nabi sambil duduk tidaklah mengurangi, tidaklah berkurang ganjarannya dari sholatnya Nabi sambil berdiri. Dikarenakan hadis yang diatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiallahu anhuma beliau mengatakan Hudis itu aku mendapatkan hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatnya seseorang sambil duduk setengah ganjaran salat. Kal, ya, maka kata Abdullah bin Amr, aku mendatangi Nabi, kujumpai Nabi salat sambil duduk. Eh, Fawadatu yadi ala ra'sihi. Fakal malaka ya Abdullah bin Amr. Oh, gimana ini? Ya, maka fa'ataituhu mungkin mungkin itu Nabi harusnya. Aku mendatangi Nabi mendatangi Abdullah bin Amr maka Nabi katakan aku jumpai Abdullah bin Amr salat sambil duduk. Maka aku letakkan tanganku pada kepalanya. Lantas Nabi bertanya, "Kenapa engkau wahai Abdullah bin Amr?" Abdullah, aku katakan aku mendapatkan hadis wahai Rasulullah bahasanya engkau mengatakan hmm, salatnya seseorang sambil duduk separuh ganjaran salat dan engkau salat sambil duduk. Kal Nabi mengatakan ajal betul. Walakini lastu ka'ahatin minkum. Namun aku tidak seperti kalian. Status untukku beda dengan kalian. Ya demikian yang kita baca sempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-Nahalhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika. ilaha anta wa atubu